Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya hafizakumullah masih berada pada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terhadap kitab Nadmil Waraqat yang dikarang oleh Al Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Sekarang kita masuk bab yang baru, babul khas, bab seputar lafaz yang khusus. Jadi lafadz itu ada yang lafadz umum, ada yang lafadz khusus. Kita lihat sini, qala al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih wal khasul labdun la ya'ummu aktsara min wahidin aw amma ma'hasrin jara. Jadi khusus itu lafadz yang tidak mencakup kebanyakannya. Eh, tidak mencakup apa lebih dari satu maksudnya itu. Eh, khas itu lafadz yang tidak mencakup lebih dari satu, itu kan satu tok. Paham ya? Na'am barakallahu Atau dia itu am ma'hasri jara atau dia terkadang maknanya umum tapi bersamaan dibatasi paham ya bersamaan dibatasi gitu loh ada pembatasannya nah seperti itu kita lihat Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah al-khasu diddul 'am khas itu lawan daripada umum wa huwa alladhi la ya'um aktsar min wahid yaitu nama lafaz yang tidak mencakup lebih dari satu Au yaum aksar ma'al hasr. Atau terkadang lafaz yang mencakup lebih dari satu tapi ma'al hasr. Bersamaan ada apa batasannya? Ada batasannya. Na'am barakallahu fikum. Contohnya antum bilang tiga. Dua. Lebih dari satu enggak itu? Tapi ada batasannya gitu loh. Ya enggak? Naam itu berarti tetap khusus gitu loh. Naam. Fal a'lam khasatun kazzaid wa bakr wa amr wa khalid Nah, maka nama-nama yang khusus seperti Zaid, Bakar, Amr, Khalid. Zaid itu Zaid, Zaid bukan Amr. Amr bukan Bakar, Bakar bukan Khalid. Khalid, Khalid, Amr, Amr, Bakar, Bakar, Zaid, Zaid. Apa maksudnya? Khusus itu loh. Nah, misalnya Ja'a Zaidun, wah itu Amr itu. Tak bisa. Ja'a Zaidun, Zaid Zaid. Amr, Amr, lain. Paham ya? Itu namanya khusus. Li'anha la ta'um aktsar min wahid dikarenakan lafaz tersebut tidak mencakup lebih dari satu orang. Ja'a Zaidun telah datang Zaid. Siapa yang datang? Zaid. Amr bukan? Bukan. Satu tak. Enam. Qala aw amma ma'a atau kata beliau penjelasan mengenai terkadang umum tapi bersamaan ada batasannya. Misal idza Contohnya seperti apabila kau mengatakan akrim isrina rajulan, muliakanlah 20 orang lelaki, lebih dari satu enggak? Lebih dari satu enggak? Tapi ada batasannya 20 truk gitu loh. Kalau antum nah barakallahu fikum diperintahkan untuk memuliakan ya akhi akrim rajulan. Naam. Ternyata baru 10 orang belum tertunaikan. Paham ya? Naam. Berarti isrina rajulan itu kan dikatakan isrin 20. 20 lebih dari satu enggak? Lebih dari satu. Nah, cuma dikatakan khusus kenapa? Karena ada batasannya 20 truk itu loh. Nah, jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum hafizakumullah kalau satu mufrad. Kalau dua apa? Musanna jamak itu yang lebih dari dua. Dua ke atas. Paham ya? Nah, itu jamak karena akal jam isnan. Jamak itu paling sedikitnya apa? Dua. Bukan tiga ya. Jamak itu paling sedikitnya apa? Dua. Dua sudah datang jamak. Percaya nggak antum? Dalilnya? Dua itu jamak atau bukan? Dua itu musana, jamak gimana? Dua loh. Ja'a Zaidan. Musana kan? Musana. Lah jamak paling sedikitnya berapa? Dua. Makanya oh, tanakut ini enggak tanakut barakallahu fikum. Akal jamak isnan. Jamak itu paling sedikit dua itu pendapat yang sahih ya. Sebagian mereka jamak itu tiga ke atas. Itu sebenarnya masuk jamak cuman kalau dibatasi bahasanya jamak itu paling sedikitnya tiga kalau tepat. Akal jamak isnan. Jamak itu paling sedikitnya dua itu pendapat yang sahih. Dalilnya <laughs> Koma apa? Dalil itu bukan pakai contoh, pakai Al-Qur'an atau sunnah itu dalilnya. Atau mengatakan Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu. Ta'ifatan berapa? Kenapa pakai iktatalu jamak? Akal jamak isnain. Seharusnya apa? Iktatala, ya enggak? Tapi akal jamak isnain. Fakat sagat qulubukuma. Qulub jamak enggak? Tapi kenapa kayak kuma? Enggak puluh hukum. Kuma. Akal jamak isnan. Antum sholat jamaah. Antum setiap hari sholatnya di mana? Di kampung. Jamaah, jamaah. jamaahnya berapa orang? Dua orang. Setiap hari sholat jamaah itu dua orang. Jamaah enggak? Jamaah walaupun dua orang. Paham ya? Tapi sholat di mana? Sholat di masjid. Jamaah, jamaah. Berapa orang? Dua orang. Jamaah enggak? Dua padahal. Kalau dikatakan jamaah itu harus lebih dari istilahnya jamaah itu paling sedikit tiga, berarti dua enggak dikatakan jamaah. Mana ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, itu dalil sangat kuat bahwasanya akal jam isnan. Nah, walaupun sana ada yang berpendapat selain itu cuman itu yang kuat ya. Nah, barakallahu fikum dalilnya sangat kuat sekali tadi itu yang sudah kami sebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu musanna pakai jamak. Waqad faqad sagat qulubukuma. kuma, pakai jamak qulub. Nah. Kita lihat sini. Fahada khasan li'annahu mahsuran bi'ishrin. Ini khusus tapi dia terbatas dengan 20. Walam ya'um jami'ar rijal. Tidak mencakup seluruh lelaki. Cuma 20 saja. Fal khas huwa madalla ala syai'in mahsurin imma bi'ainih au bi'adadih. Maka khusus itu adalah sebuah lafad yang menunjukkan atas sesuatu yang dibatasi. Imma seradatnya atau secara jumlahnya. Seradatnya Zaid. Batasi Zaid ya Zaid. Tidak boleh Muhammad. Zaid, Zaid, Muhammad, Muhammad deh atau dengan bilangannya itu jumlahnya tadi itu esrin salasin, lebih dari satu enggak itu? Tapi khusus 30 saja misalkan. Naam. Bi'ainihi misal Zaid, secara zatnya seperti Zaid. deh secara jumlahnya misalnya esrin Ya enggak? Jumlah atau bilangannya seperti 20 itu. Naam. Nah, berikut lagi. Qala al-muallif rahmatullah alaih, al-imam al-amriti rahmatullah alaih, wal qasdu bit takhsisi haitsu ma hasal tamyizu ba'di jumlatin fiha dakhal Qala al syarih qala al syarih rahmatullah alaih, at-takhsisu ghairul khas. Bedakan lagi. Takhsis itu bukan khas. Hampir mirip padahal Khas itu lafadnya khusus. Takhsis itu pengkhususan. sasayu nah. ya? khas itu takhsisan. Pengkhususan. Jadi ada lafad yang umum kemudian dikhususkan itu lafad itu. Jadilah khusus itu lafad. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, at-takhsis khairul khas, ya enggak? Pengkhususan itu bukan lafaz khusus. Nah, karena lafaz khusus itu lafaznya menunjukkan khusus, tapi kalau pengkhususan itu apalnya apa? Ada lafaz umum dikhususkan itu loh. Kita lihat. Fal khas wasfun lil lafzi, ya enggak? Khas itu adalah sifat lafaz, lafdun khasun. Na'man ya enggak? Hadza lafdun khasun. Hadza lafdun amun. Na'dan man'ut. Kata beliau, fal khas wasfun lafzi. mak khas itu adalah sifat lafaz. Wa takhsis wasfun fa'il lewa. taksis itu sifat untuk fa'il pelakunya. Ai fa'il taksis pelaku eh, yang mengkhususkan tersebut. taksis na'am. Kita lihat dengan contohnya nanti akan disebutkan ataukah tidak. Kita lihat nanti barakallahu fikum. Wa qalu wal qasdu bit takhsisi wal qasdu bit takhsisi ay ta'rifuhu nah pengertiannya masih ta'rifu itu maksudnya nah barakallahu fikum pengertiannya wa qawluhu haitsu ma hasal tamyizun ba'da jumlatin fiha dakhal yakni ikhraj ba'dul afrad al umum maksudnya bisa mengeluarkan sebagian individu dari keumuman ya fataksis ta'rifuhu maksudnya itu maka pengkhususan itu ta'rifu definisinya adalah ikhraju ba'di afradil umum minal umum. Perhatian ini mengeluarkan sebagian individu-individu umum dari lafaz yang umum. Ada lafaz umum, tapi lafaz itu apa? Dikeluarkan dari lafaz umum itu individu-individu yang ya, barakallahu fikum yang dikhususkan. Contohnya, laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar umum itu awalnya. Umum. Siapapun nggak baik. Tapi ternyata dicek, dicek, teliti ternyata tidak baik itu bagi orang yang tidak mampu dan merasa keberatan. Akhirnya apa? Yang umum itu taksis, dikhususkan. Oh itu umum, tapi khusus bagi orang yang tidak mampu. Kok dia nekat puasa nggak bagus? Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa qala ba'dhum ikhraju ma laulahu fil umum. Ada juga mengatakan mengeluarkan apa-apa yang kalau seandainya bukan karena lafaz itu tadi, ini saya dia masuk dalam keumuman. Idan at-takhsisu waridun ala am. Jika demikian berarti pengkhususan itu datang na'am barakallahu fikum di hadapan lafaz umum. Misal dari contohnya, laukult. kalau seandainya engkau berkata, akrimut talabah, muliakanlah para pelajar. Umum enggak ini? Umum gak? Umum. Semua pelajar. Fahadha amun. Summa kult. kemudian engkau katakan lagi illa zaidan. Umum kemudian apa? Taksis dikhususkan. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Paham salah ya? akrimut talabah, muliakanlah para pelajar. Lafaznya apa? Umum. Nah, illa Zaidan kecuali Zaid. Fa Zaidun minhum. Zaid termasuk para pelajar enggak? Termasuk. Fahada takhsisun. Ini berarti pengkhususan. Jadi yang umum tadi ada orang yang dikhususkan jangan dimuliakan itu Zaid. Maksudnya, enam. Contohnya barakallahu fikum hafizakumullah. Wal 'asr innal insana lafi khusrin sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi yang tua yang muda yang ajam yang arab yang kulit hitam kulit putih semuanya masuk illa nah ini kecuali nah inilah nanti taksis kecuali orang-orang yang dikhususkan yaitu yang beriman beramal-amal saleh saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam sabaran kan itu illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassabil haqqi wa tawassabil sabaran itu nah itu berarti taksis kita lihat sini. Akhrajna ba'da afradil umum minal hukm. Kita kita keluarkan, enam kita keluarkan enam sebagian individu-individu umum itu dari hukumnya. Hukumnya kan umum, muliakanlah semua para pelajar kecuali Zaid. Nah, Zaid ini berarti keluarkan dari keumuman. Naam dikhususkan. Wa hadza fil Qur'an katsir dan yang seperti ini dalam Al-Qur'an banyak sekali kaqauli ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala wal 'asri innal insana lafi khusrin illal amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita lihat sini fal insan amun. Insan umum, umumnya dari mana ingat enggak? Apa yang menunjukkan umum di situ? Al istighraqiyah. Naam. Ya insan itu alnya al istighraqiyah. Istighraqil istighraqil afrad menenggelamkan seluruh individu masuk di situ. Paham ya? Yang ajamnya, yang Arabnya seperti itu. Naam. Fakul insanin fi khusrin, maka setiap manusia berada dalam keadaan kerugian atau dalam keadaan rugi. Illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman ila akhir ayah. ada taksis ini pengkhususan. Apa maksudnya ya? Naam. Suman taqala min dzikril khas ila dzikril taksis. Kemudian berpindahlah dari penyebutan lafad khusus kepada penyebutan pengkhususan. Na'am barakallahu fikum. Nah, selesaikan dengan tadi ya karena biar sambungannya Wa takhsisu waridun 'alal umum. Sedangkan taksis pengkhususan itu datang Naam di atas apa lafaz yang umum. Lafaz umum dikhususkan. Wal khas la yarid 'alal umum. Sedangkan khas lafaz umum, eh, lafaz khusus itu tidak datang pada yang makna umum. Li'annahu lam yadkhul bihi aslan. Karena pada asalnya enggak masuk sama sekali. Khusus-khusus, umum-umum. Fahadha huwal farqu bainal khas wat taksis Inilah perbedaan antara khas dan taksis. Al khas laisa fihi umum abadan. Kalau khas itu tidak ada keumuman sedikit pun di dalamnya. Lakinnahu lamma lamma al khas nam dzukra takhsis. Akan tapi kalau yang namanya khas itu selama itu disebutkan maka disebutkan juga taksis. Kenapa? Karena khas itu lafadznya, taksis itu naam sifat untuk fa'ilnya. Naam. Istidradan, istidradan itu adalah menyebutkan pembahasan yang di luar menyebutkan sebuah pembahasan Nah, di, di luar apa? Di luar pembahasan, tapi faedahnya apa? Ada keterkaitannya. Istidrat itu maksudnya itu faedah di luar pembahasan itu ya. Penyebutan itu disebutkan di luar pembahasan aslinya. cuma ada faedahnya itu loh. Itu namanya istidrat namanya. dan maksudnya itu bukan pembahasannya tapi dimasukkan karena ada faedahnya gitu loh. Nah, Lianna takhsisa al-yak min kaunihi fi babil am. Karena yang namanya pengkhususan di sini al-yak lebih pantas, lebih layak Nah, keadaan dia masuk dalam bab masalah umum. Walau ja'al al-mu'allif at-takhsis fi babil 'am lakana awdah. Kalau seandainya mu'allif menjadikan bab taksis ini masuk dalam babul 'am, saya lebih jelas lagi. Fa yaqul masalan maka sebagai contoh dia mengatakan babul 'am summa yadhkuru. Bab seputar umum kemudian setelah itu menyebutkan taksis itu. Summa yuqal wa yukhassas atau na'am barakallahu fikum wa yukhassas al-'am bi kata wa kata. Yukhassas itu ya yukhassas. Nah, dan kemudian dikhususkan yang umum itu dengan ini dan ini. Jadi lebih baiknya jaringan satu itu. Bab lafaz umum kemudian lum, ya, lafaz yang umum ini dikhususkan itu. Jadi jadi satu langsung. Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Naam insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan yang akan datang masih mengenai sambungan daripada penjelasan taksis yang sifatnya mutasil dan munfasil nanti kita akan